Bukan syarahnya, bukan Fathul Majid, tetapi kita betul. Nah, ya kalau lancar setiap pekan, ya nggak lama, paling dua tahun. Kita betul itu lebih dari 60 bab. lebih dari 60 bab. Kalau satu bab itu diselesaikan dalam dua pekan itu cepat, bagus. Satu bab dalam dua pekan. Berarti ada 124 pekan. Dibagi 48. Dua tahun lebih kan. Iya. Nah, Sabar antum dua tahun. Tapi anak mencoba untuk mensyarah singkat dari setiap bab e, tidak terlalu keluar jauh dari matan materi inti daripada kitab tauhid dan e, barakallahu fikum bagi yang belum pernah belajar al-usul salasa coba nanti dibuka pelajaran al-usul salasa atau salasatul usul nah sehingga dimulai lagi dari kitab dasar nah insyaallah al-akh alfian nanti dicari waktu yang tepat membuka kitab salasatul usul bagi yang sudah belajar ya tafadhol mau mengulang kita bicara satu Usul bersama rekan-rekannya yang baru itu baik wah anu set malu atau gengsi karena baru-baru nah ini ini salah satu pertanda gagalnya seorang talibul ilmi tanda awal gagalnya seorang penuntut ilmu ad Nah, Anda masih ingat ketika belajar di tempat Syekh Mukbir rahimahullah dibuka sebuah pelajaran uh, barakallahu fikum uh, fikih Ad-Darari Al-Mudhi'a karya Imam Syaukani Waktu itu kami bersama ya yang selevel dengan saya ikut belajar. Lah kok tiba-tiba di majelis itu di tempat saya duduk sebelah kanan, sebelah kiri saya lihat murid-murid senior saya yang sudah belajar 10 tahun. Jadi minder saya. Nah ini padahal yang salah satunya pernah mengajar kitab Darari salah satu yang hadir pernah mengajar kitab tersebut karya Syaukani masih ikut hadir belajar kepada salah satu murid syekh yang senior pada waktu itu yang memang beliau punya kelebihan di bidang itu tadi tidak kemudian para murid-murid syekh yang senior ini ya, uh, merasa gengsi karena di sebelahnya ada Andalusi Nah, orang Indonesia ikut sana. Nah, padahal baru tahun, ya. Enggak. Justru mereka mengasih semangat kepada kita, belajar. Kita pun dibimbing oleh mereka-mereka. Nah, sabar kalau fikum. Ternyata mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Berhasil dari sisi ilmu dan berhasil dalam mengamalkan ilmu. Nah, barakallahu fikum yang menjadi musibah besar di Indonesia ini adalah ada image bahwa perkara din itu akan menjadi gampang sekali kalau seorang sudah menguasai bahasa Arab. Kalau sudah belajar bahasa Arab selesai, Nahu sudah sampai koprun nada misalkan, wah sudah. Semua kitab mau dia baca, mau dia ajarkan. Nah, ini suatu hal yang keliru. Nah, suatu hal yang menjadi sebab terjerumusnya seseorang kepada kesesatan. Barakallahu fikum. Atas dasar itu sampai hari ini beberapa ulama masih saja mengajarkan kitab seperti Al-Usul Salafah, masih saja mengajarkan kitab semacam kitab Tauhid yang hadir ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz mengajar kitab tauhid itu para doktor-doktor dari universitas-universitas. Ya. Dan nah, mereka orang Arab loh. Artinya bahasa Arab sudah miliknya mereka. Toh masih hadir di majelisnya Syekh. Nah, ini satu hal yang penting. Nah, di Indonesia ini khususnya ada kesan seperti itu. Nah, dan ini harus dihilangkan. Barakallahu fikum. Maka nasihat anak kepada ikhwani seluruhnya bahwa di dalam menuntut ilmu hindarkan sifat al-istijal. Sifat terburu-buru. Nah, yang kedua, di dalam menuntut ilmu, tinggalkan sifat gengsi. Dulu saya pribadi belajar kita salah satu Usul. Belajar, bahkan sudah belajar kita buta Tauhid, Fathul Majid. Suatu hari ada kawan yang dulu belajarnya bersama dengan kita. Belajar Fathul Majid bareng-bareng. Lah, dia bersama beberapa kawan yang lainnya mengadakan majlis murajaah. Yang sekaligus sebenarnya murajaah dan pelajaran tadris kitab satu Usul. Sementara Ana pada waktu itu sedang belajar kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Akhirnya Ana ikut di majlis itu. majlis Majelis satu Usul. Nah, Antum sudah belajar wasitiyah? Belum. Ana pada waktu itu sudah belajar aqidah tahawiyah kepada Syekh Yahya yang sekarang menggantikan Syekh Mukbir rahimahullah ada satu kawan mengajarkan kita salah satu usul memang kebetulan al-akh ini punya kelebihan di majelis waktu itu punya kemampuan pemahaman yang e, lebih dari eh, rata-rata e, ikhwan yang hadir akhirnya anak ikut subhanallah ya ikhwan di majelis itulah anak pribadi mendapatkan sekian faidah-faidah tentang salah satu usul yang belum anak dapatkan ketika salah satu murid senior Syekh yang mengajar kita pada waktu itu. Beberapa hal yang pada waktu itu saya belajar belum paham, baru saya pahami ketika meroja. Yang sampai saat ini jasa al ah ini tidak bisa saya lupakan. Banyak perkara yang al ah ini bukakan kepada kita, kesulitan-kesulitan di dalam pelajaran salah satu usul yang kemudian memudahkan kita untuk memahami kitab tauhid. Atas dasar itu, uh, hilangkan juga kesan kalau bukan ustadz yang mengajar nggak mau belajar. Kalau yang mengajar itu F1 ya nggak mau belajar ini keliru. Nah ambil faedah. Mungkin F1 itu tadi punya satu hal kelebihan yang tidak dimiliki oleh ustadz. Nah di dalam menjelaskan satu bab atau satu kata atau satu hadis Kadang-kadang seorang memiliki kelebihan memahami suatu perkara lebih dari sang ustaz dalam pengertian di, ketika menyampaikannya. Ada penekanan-penekanan tertentu yang belum dia dapatkan ketika dia belajar kepada sang ustaz. Atas dasar itu barakallahu fikum ini suatu hal yang penting. Di dalam kutubur rijal, rijalul hadis, para perawi-perawi hadis Di sana dikenal dengan apa yang disebut dengan riwayatul akabir anil asagir. Riwayat atau periwayatan hadis-hadis dari para ulama yang akabir, yang sudah senior, dari yang junior, yang masih muda. Ini banyak sekali di dalam kutub Rijalul Hadis, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kondisi biografi para perawi-perawi hadis. Nah, barakallahu fikum atas dasar itu ikhwan ahlus sunnah harus bisa mencontoh perkara ini. Harus bisa menerapkan akhlak para ulama. Nah, kalau tidak sangat membahayakan. Nanti akan muncul suatu sikap meremehkan dan melecehkan ulama meremehkan dan melecehkan para ulama. Nah, ini bahaya sekali. Merupakan juga sekian sebab yang bisa mengantarkan seseorang kepada bid'ah, mengantarkan seseorang kepada balalah. Din azan ya yakum, maka insya Allah pada hari ini atau mulai pekan ini kita akan mengkaji uh, kitab tauhid. Sebelum itu, sebelum saya lupa, bahwa ada salam buat antum semua dari Syekh Al-Allama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Rabi' kirim salam kepada antum. Nah, barakallahu fikum. Mumpung belum lupa. Nah. Doakan mudah-mudahan daurah para masyayikh bisa terlaksana dengan secepat mungkin. Kemarin kita uh, berhasil menghubungi beberapa dari mereka dan uh, kita mencoba menentukan waktu insya Allah pada awal Juli atau tanggal 1 Juli. Mudah-mudahan tidak ada halangan uh, sampai mereka datang ke sini. Nah, أي كتابة قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي النجدي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد sebagaimana biasa Syekh selalu memulai karya-karyanya dengan bismillah. Dan ini sudah sering kita sebutkan bahwa di antara yang mendorong para ulama termasuk beliau rahimahullah untuk memulai kitabnya dengan basmalah adalah yang pertama iktidaan bi kitabillahi al-aziz subhanahu wa ta'ala dalam rangka mencontoh Al-Quran dalam langkah mencontoh Al-Quran di mana setiap ayatnya dimulai dengan basmalah kecuali surat Bara'ah. Nah, kemudian yang kedua dalam rangka mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai surat menyurat beliau kepada Eh, para pembesar-pembesar pada waktu itu. Nah, eh, dengan kalimat bismillah. Sehingga yang kedua dalam rangka mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dalam mencontoh, dalam rangka mencontoh beberapa nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ketika menulis surat kepada Malikat Sabah Malikat Saba itu adalah ratu negeri Saba. Negeri Saba itu berada di Yaman. Uh, siapa nama Malikat Saba tidak diriwayatkan dari hadis yang sah tentang siapa itu Malikat Saba. Yang sering tersebar di kalangan kaum muslimin bahwa namanya adalah Bilqis. Ini adalah periwayatan yang uh, tidak bersumber dari Rasulullah SAW dan tidak pula disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi itu tergolong jenis berita Israeliat, Tergolong jenis berita Israeliat yang kita tidak bisa memastikan kebenarannya. Atas dasar itu, kita hanya menyebut Malikat Saba, Ratu Saba. Nah, tanpa kita memastikan siapa namanya. Nah, kenapa? Jawabannya karena tidak ada berita yang sah baik dari Al-Qur'an ataupun dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa nama Ratu Saba adalah Bilqis. Nah, kemudian di mana Nabi Allah Sulaiman ketika menulis suratnya ini kepada malaikat Saba mengucapkan innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan bismillah sebelum memulai atau menyebutkan isi daripada surat yang disampaikan tersebut. Ini beberapa alasan kenapa para ulama memulai karya-karya mereka dengan bismillah. Nah, minimalnya ada tiga hal. Mencontoh Al-Quran, karena setiap ayat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah. Yang kedua, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat menyurat beliau kepada para pembesar-pembesar dunia pada waktu itu kemudian juga mencontoh salah satu nabi dari sekian ambia yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Qala kitab tauhid. Nah. Kitab tauhid. At-tauhid itu adalah masdar. Masdar dari asal kata kalimat wahada. Asal kata kalimat wahada. Nah, Nah, asal katanya wahada yuwahidu nah tauhidan nah ini asal katanya wahada yuwahidu tauhidan ay ja'alahu wahidan. Nah, asal kata dari kalimat tauhid itu adalah wahada yuwahidu tauhidan. Ay ja'ala wahidan atau ja'alahu wahidan. Maksudnya adalah menjadikan suatu perkara satu. Menjadikan suatu perkara tertentu menjadi satu. Ini asal kata kalimat tauhid. Nah, secara bahasa. Hati-hati secara bahasa kalimat tauhid itu diambil dari kalimat wahada, menjadikan suatu perkara satu. Nah, ketika di sini ada satu volten, ada volten lagi, kemudian yang berikutnya, kemudian antum jadikan satu, ini dinamakan tauhid. Nah, ya, coba pinjam voltennya lagi. Nah, ya ini volpen, ini volpen, ini juga spidol, ini spidol, semua ada empat. Ketika itu gabungkan menjadi satu, perbuatan ini dinamakan wahada. Yuwahidu. Tauhidan. Tentu ya kawan? Ini asal kata daripada kalimat at-tauhid secara bahasa. Namun secara istilah, secara istilah, kalau disebut tauhid secara mutlak maka yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kalau disebutkan kalimat tauhid yang dimaksud adalah tauhidul uluhiyah atau diberi nama juga dengan tauhidul ibadah. Jadi kalau ada orang ngomong uh, ah, uh, ah, dakwatul anbiya huwa dakwatul tauhid. dakwanya para nabi adalah dakwatul tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid adalah tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ini kalau disebutkan secara mutlak. Nah, kitab tauhid yang dimaksud adalah kalau secara mutlak berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Tetapi tauhid itu sendiri sebagaimana sudah antum ketahui terbagi menjadi tiga jenis. Tauhid terbagi di dalam atau kepada tiga jenis. Tauhidur rububiyah yang pertama, yang kedua tauhidu al-uluhiyah, yang ketiga adalah tauhidu al-asma wa sifat. Saya ulangi, tauhid di dalam istilah terbagi menjadi tiga. Yang pertama dinamakan tauhidur rububiyah. Nah, tauhid ar-rububiyah. Ini yang pertama. Yang kedua tauhid al-uluhiyah. Nah, yang ketiga diberi nama tauhid al-asma والصفات نعم توحيد الأسماء الأسماء والصفات Barakallahu fikum Ini di dalam istilah Sekarang saya ulangi Kalimat tauhid kalau disebutkan secara mutlak Apa mananya Edi? Yang dimaksud Tauhidul uluhiyah Ahsanta tetapi di dalam istilah tauhid terbagi menjadi tiga. tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhidul rububiyah? Tauhidul rububiyah itu adalah ifradullah. Nah, Fi af'alihi. Nah, إفراد الله في أفعاله من خلق وملك وتدبير نعم إفراد الله في أفعاله Nanti akan saya jelaskan satu persatu insya Allah. Yang kedua, Tauhidul Uluhiyah adalah diberi nama juga apa? Tauhid Al-Ibadah. Maknanya sama. Tauhidul Uluhiyah itu adalah Tauhidul Ibadah. Kenapa? Karena alaha itu artinya abada. Kalimat alaha itu maknanya sama dengan abada. Sehingga tauhidul uluhiyah sama dengan tauhidul ibadah. Nah, kalau antum menyebut kalimat tauhid jangan lupa kepada makna asal secara bahasa. Ya. Paham ya, kawan. Ini makna tauhidur rububiyah. Ada beberapa takbir-takbir yang lainnya, ada beberapa konteks yang lainnya di dalam memanakan tauhidur rububiyah. Nah, ada yang mengatakan ifradullah bima yahtassu bihi minal af'al. Ada yang mengatakan ifradullah bima yahtassu minal af'al Khususan Allah itu makna ifrad pengkhususan Allah Subhanahu wa taala kalau yang pertama fi af'alihi di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala khusus hanya diberikan dimiliki oleh Allah saja tidak boleh yang lainnya apa perbuatan atau af'al tersebut tiga jenis yang satu khalqin min khalqin ini yang pertama yang kedua mulkin yang ketiga tadbirin nah Fahamtum ya kawan? Atau ada yang memberi takbir konteks definisi yang lain yaitu ifradullah bima yahtassu bihi minal af'al. Pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa perbuatan-perbuatan yang memang khusus dengannya Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Nah, ini makna yang kedua atau konteks yang kedua di dalam definisi tauhidur rububiyah. Kalau tauhidul uluhiyah adalah ifradullah Naam. af'ali al-ibad. Pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk Allah saja di dalam af'al, perbuatan atau amalan-amalan hamba-hamba Allah. Nah, pengkhususan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba Allah untuk Allah saja. Ini tauhidul uluhiyah. Coba perhatikan antara ini dengan ini. Nah, kalau ini ifradullah fi af'alihi, pengkhususan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang memang khusus untuk Allah, af'alullah, kalau tauhidul ibadah, af'alul ibad. Ya, kalau rububiyah itu af'alullah, kalau uluhiyah dan ubudiyah af'alul ibad. Bisa dibedakan antara dua jenis tauhid ini. Nah, kemudian kalau sudah difahami ini, yang berikutnya adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhidu al-asma wa sifat pengertiannya adalah ifradullah بما يختص به من الأسماء الحسنى والصفات العلى نعم إفراد الله نعم بما yakhtassu bihi al asma'i al-husna was-sifatil ula. Maknanya adalah pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang memang khusus untuk Allah dengannya dari berbagai atau dari nama-nama al-husna, al-asma al-husna dan dari sifat-sifat al-ula. Sifat-sifat yang tinggi, yang mulia, dan nama-nama yang baik, yang mulia. Nah, ini arti atau definisi daripada tauhid al-asma wa sifat. Nah, fahimtum ya ikhwan? Sehingga tauhid di dalam istilah terbagi menjadi tiga ini. Kalau sudah antum tahu ini, Kitab yang sedang akan kita baca ini apa bahasannya? Apa pokok bahasannya? Apakah mencakup tiga jenis tauhid tersebut ataukah bagaimana? Jawabannya adalah kitab ini sebenarnya mayoritas dan titik penekanannya pada jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, nama daripada kitab ini adalah penamaan daripada kitab ini adalah Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Jadi nama judul kitab ini lengkapnya jadi dihafal ini ya. Kalau ditanya belajar kitab apa? Kitab tauhid nggak cukup. Nah, karena sekarang sudah belajar. Nah, judulnya adalah Kitabu At-Tauhid alladhi huwa حق الله على العبيد kitab tauhid, kitab yang menjelaskan tentang tauhid, di mana tauhid itu adalah hak-hak Allah atas hamba-hambanya. Antum ya kawan, ini judul kitab yang asli. Yang kemudian secara ikhtisar, secara singkat dikenal dengan Kitab Tauhid. Asal nama kitabnya ini, Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abidi. Nah, maknanya adalah kitab yang menjelaskan tentang tauhid di mana tauhid itu adalah hak-hak Allah terhadap atau atas hamba-hambanya. Nah, jadi kalau tauhid boleh dijawab apa itu tauhid? Tauhid itu adalah termasuk diantaranya hak Allah terhadap hamba-hambanya. Nah, judul ini, judul ini diambil dari hadis Muad bin Jabal dasar penamaan judul ini bersumber dari hadis Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Di mana lafaz hadis itu kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala himarin. Aku pernah berbonceng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala ya Mu'ad Atadri ma haqqullahi al 'ibad? Wahai Muad, apakah engkau tahu tentang hak-hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apakah engkau juga tahu apa itu hak-hak hamba-hamba Allah dari Allah? Muad menjawab, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, apa itu hak Allah? Hak Allah dijelaskan. Hakullahi alal ibad ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya. Perhatikan nama judul daripada kitab ini bersumber dari sebuah hadis yaitu hadis Muad bin Jabal radhiyallahu anhu di mana Mu'ad menyatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah berbonceng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keldai. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, "Wahai Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah engkau apa itu hak-hak Allah dari hamba-hambanya?" Mu'ad menyatakan, "Aku nggak tahu ya Rasulullah dan Rasulnya saja yang tahu." Kemudian Rasulullah memberikan definisi, penjelasan tentang apa itu hakullah. Nah, apa itu hakullah? Kemudian Rasulullah menyatakan, hakullah ya al ibad ayyabuduhu wala yusriku bihi syai'an. Agar mereka beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Sehingga kitab ini atau nama judul kitab ini diambil dari hadis siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, Lalu kira-kira pembahasan daripada kitab ini mencakup jenis tauhid yang mana? Jawabannya adalah mencakup semua jenis tauhid ini. Mencakup semua jenis tauhid yang tiga ini. Mencakup tauhidur rububiyah, mencakup tauhidul uluhiyah, dan mencakup juga tauhidul asma wa sifat. Tetapi titik tekan dan mayoritas pembahasan kitab ini adalah sesuai dengan judulnya itu. Hakullahi alal ibad. Nah, barakallahu fikum. Al-abid itu adalah uh, bentuk uh, jamak daripada abdun. Bisa diberi dibaca dengan ibad, boleh dinyatakan dengan abid. Antum ya ikhwan, al-abid itu adalah salah satu bentuk jamak daripada abdun. Kalau abdun itu mufrad, tunggal. Jamaknya ibad. Boleh diucapkan juga abid. Antum? Nah. Barakallahu fikum. Namun penekanan daripada kita di tauhid ini adalah pada jenis yang kedua yaitu tauhidul uluhiyah tauhidul uluhiyah. Nah, barakallahu fikum. Dan ketiga jenis tauhid ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Barang siapa yang jatuh pada kesalahan pada salah satu jenis tauhid bisa menjerumuskan dia untuk jatuh kepada jenis kesalahan tauhid yang lainnya. Misalkan seorang yang salah di dalam memahami tauhidur rububiyah itu akan menjerumuskan dia pada kesalahan dalam tauhidul uluhiyah. Tauhidur rububiyah untuk bisa paham ini anak jelaskan. Tauhidur rububiyah sebagaimana definisinya adalah ifradullah bi af'alihi. Pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan atau af'al-af'alnya. Apa itu af'alullah? Terbagi atau ter, terangkum dalam tiga af'al. Ya, perhatikan ini. Tiga af'al ini tadi merupakan rangkuman dari seluruh af'alullah azza wajal. Yang pertama adalah apa? Khalaqa. Menciptakan tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa illallah. Nah, ini Allah azza wa jalla. Yang kedua, mungkin, Nah, kepemilikan atau penguasaan. Ya, kepemilikan atau kekuasaan. Ini juga la mulka illa lillah. Tidak ada kekuasaan dan kepemilikan kecuali hanya milik Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, tadbir. Tadbir itu adalah maknanya pengaturan. Pengaturan seluruh alam semesta dari makhluk-makhluk Allah. Nah, ini tadbir. Mulai dari memberi mereka makan. Memberi mereka alat-alat di dalam tubuhnya menghidupkan dan mematikan, memberi rizki, menentukan ajalnya, menentukan nasibnya. Ini semua bagian daripada tadbir. Nah, pengaturan. Kapan hujan harus turun, kapan tidak. Musim dibagi menjadi sekian musim. Ini semua bagian daripada tadbir. Ya. Nah, masuk di dalam kalimat takbir ini beberapa af'alullah, beberapa jenis perbuatan-perbuatan Allah seperti yarzuku. Ya, memberi rizki masuk ke dalam takbir. Nah, kemudian Allah juga ya'ti bisyamsi minal masyrik mendatangkan atau menerbitkan matahari dari arah timur. Itu bagian daripada tadbir. Nah, dan seterusnya dari sekian af'alullah. Ada sebagiannya yang masuk kepada jenis tadbir, ada yang sebagian masuk kepada mul, ada yang sebagian masuk ke khal. Semua ini tiga ini dirangkum lagi dalam satu uh, penamaan yaitu rabbah. Ya yang kemudian Allah diantara namanya Ar-Rabbu. Yang kemudian dari kalimat Ar-Rabbu ini tadi diambil kalimat Ar-Rububiyah. Paham sekarang? Tiga jenis af'al ini tadi, tiga jenis predikat ini tadi, digabung menjadi satu dalam satu cakupan yaitu kalimat Rabba Yurabbi fahuwa rabbun. Atas dasar itu salah satu nama Allah adalah apa? Ar-Rabbu. Nah, Ar-Rabbu itu siapa? Ar-Rabb itu ada al khalid Al-Malik, Al-Mudabbir. Ar-Rabb itu adalah al khalid Al-Malik, Al-Mudabbir. Ini Ar-Rabb. Yang kemudian dari kalimat ar ini diambillah kalimat Ar-Rububiyah. Kemudian menjadilah Tauhid Ar-Rububiyah. Ada itu Tauhid Rububiyah? Ini tadi definisinya. Sekarang bisa difahami kaitannya. Satu dengan yang lainnya. Ada yang belum paham? Nah, penjelasan dan definisi-definisi ini sangat penting untuk memahami beberapa pembahasan-pembahasan dalam kitab tauhid. Nah, pemahaman dasar ini sangat penting dan menentukan untuk memahami sekian bab di dalam kitab tauhid. Nah, apa perlu Anda ulangi? Yang perlu ulang, uh, eh, perlu diulangi diangkat tangannya untuk Anda hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 10 11 12 13 14 15 kalau majelis ini 60 orang berarti nggak nyampe sepertiga kalau kurang dari sepertiga berarti sedikit kalau sedikit berarti lanjut karena ukuran banyak dan sedikit itu sepertiga Loh kok gitu Ustaz dalilnya iya ada di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah kan begitu nah as-sulusu kata Rasulullah kalau sepertiga itu banyak Nah. Jadi lanjut ya. Tapi kesian anak kesian. Ana ulangi. Tauhidur rububiyah ini definisinya. Ifradullah fi af'alihi. Pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Hak di sini kembalinya kepada siapa? Allah. Nah, domir hak ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu af'alullah yang hanya dikhususkan untuk Allah saja, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya? Tiga jenis. Khalq, penciptaan, mulk, kepemilikan dan kekuasaan, kemudian tadbir, pengaturan dan pemeliharaan dari ciptaan-ciptaan Allah ini tadi. Tiga jenis perbuatan ini tadi itu adalah dicakup dengan satu kalimat yaitu Ar-Rabbu. Nah, Ar-Rabb itu salah satu nama dari nama-nama Allah dari Al-Asmaul Husna. Kalau ditanya apa makna Ar-Rabb? Ini dijawab ini. Makna Ar-Rabb adalah sebagai Khalik, wa Malik wa Mudabbir. Nah, kemudian barakallahu fikum dari kalimat ar-rabbu inilah kemudian diambil kalimat ar-rububiyah. Jadi ar-rububiyah itu asalnya dari apa? Dari kalimat ar rab Nah. Ganggu ini ya. Nah. Saya untuk ya, ikhwan. Sekarang kalau sudah paham, kita lanjutkan pada yang berikutnya. Nah, seseorang yang keliru di dalam tauhidur rububiyah, dia bisa jatuh keliru dalam tauhidul uluhiyah. Dan sebaliknya, misalkan begini. Saya katakan sebaliknya, orang yang jatuh pada perbuatan syirik dalam bidang uluhiyah, dia mau tidak mau akan menyekutukan Allah dalam bidang rububiyah. Misalkan, seseorang yang memohon rizki kepada kubur atau memohon keselamatan dari musibah dari uh, barakallahu fikum uh, seorang wali yang sudah dikubur. Nah, dia berdoa. Doanya ini syirik apa tidak? Syirik ketika dia berdoa kepada selain Allah. Perbuatan dia, perbuatan hamba ini tadi sudah jatuh pada kesyirikan al-uluhiyah Loh, bagaimana bisa dia jatuh pada kesyirikan ar-rububiyah? Berikutnya, dia tidaklah melakukan doa kepada selain Allah, baik kuburan ataupun yang lainnya, kecuali atas suatu motivasi tertentu, suatu keyakinan tertentu yang ada di hatinya bahwa sang wali ini punya kemampuan memberi rezeki. Padahal pemberian rezeki itu termasuk daripada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidaklah kemudian menyembelih korban menyembelih seekor kambing dipersembahkan kepada jin agar kampungnya selamat dari banjir. Tidak ada motivasi pada dirinya kecuali dia yakin bahwa jin itu mampu untuk menyelamatkan kampungnya dari eh, dari banjir. Padahal mendatangkan dan mencegah banjir itu bagian daripada tadbir pengaturan alam semesta yang telah Allah tentukan. Nah, sehingga mau tidak mau dia telah jatuh juga pada syirik rububiyah. Nah, Fahimtum ya, ikhwan? Ini uh, bentuk keterkaitan beberapa jenis tauhid ini. Ini saja dua ini yang dipahami bagi antum sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk kita menguasai uh, dua jenis tauhid ini kalau jenis yang ketiga ini butuh pembahasan khusus yang kemudian akan kita pelajari secara khusus di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah tiga tahun depan. Insya Allah. Nah. Barakallahu fikum. Sekarang bisa difahami dua jenis tauhid ini? Nah, kalau gitu kita lanjutkan. Sudah paham semua? Sudah? Alhamdulillah. Kemudian Syekh menyebutkan dalil pertama di dalam kitab atau bab kitab tauhid ini. Di dalam kitab tauhid ini, beliau menyatakan bismillahirrahmanirrahim, bab yang pertama adalah kitab tauhid. Ada yang menjadikan ini sebagai bab pertama, ada yang menjadikan ini sebagai mukaddimah. Ada yang menjadikan kalimat kitab tauhid eh, banyak yang belum punya ya, karena belum tahu ya. Barakallahu fiikum labas. Insya Allah minggu depan siap-siap atau pekan depan kita tauhid. Ada yang menjadikan kita tauhid sebagai bab pertama, ada yang menjadikan yang kedua yaitu bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dunub Itu sebagai bab pertama. Nampaknya yang lebih tepat adalah yang kedua. Bab pertama di dalam kitab tauhid itu adalah bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dunub. Nah, Sementara kalimat kitab tauhid yang ada di sini adalah semacam mukaddimah. Semacam tamhid, jalan pembuka untuk memasuki pembahasan tentang bab-bab dan sub-sub bahasan di dalam permasalahan tauhid. Kemudian barakallahu fikum, dalam kitab tauhid ini Syekh menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an. Yang intinya, ana sebutkan intinya dulu supaya antum nanti bisa memahami poin apa yang bisa diambil dari masing-masing dalil ini. Inti daripada penyebutan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis di dalam mukaddimah ini adalah untuk menyebutkan tentang pentingnya tauhid. Ini intinya. Untuk menjelaskan tentang betapa sangat pentingnya tauhid itu. Jangan lupa ini. Ini inti daripada mukaddimah. Kenapa mu'alif harus memulai dengan ini? Sangat penting sekali. Kenapa? Agar para pembaca dan para tulabul ilm itu bersemangat. Di dalam mempelajarinya. Bahwa apa yang akan dia pelajari ini adalah ilmu tertinggi di dalam Islam. Ilmu tauhid adalah ilmu yang berada di puncak Islam. Ini yang akan dijelaskan oleh muallif. Sehingga sangat penting. Barang siapa yang telah menguasai tauhid dan memahaminya, maka aspek-aspek Islam yang lainnya dengan mudah dia akan memahaminya dan akan Allah beri taufik dalam seluruh aspek Islam, baik dalam perkara ibadah, baik dalam perkara muamalah, ataupun dalam perkara dakwah. Ketika seseorang sudah memahami tauhid, akan melahirkan sifat mementingkan tauhid, mengedepankan tauhid. Ketika tauhid telah dikedepankan, maka ketika dia sholat, ketika dia saum, ketika dia berjihad, ketika dia berdakwah, dia akan memperhatikan tentang masalah ikhlas, pembersihan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu siapa Allah. Dia mengenal siapa Allah. Dia mengenal af'alullah. Dia mengenal hak-hak Allah. Dia mengenal asma-asma Allah dan sifat-sifatnya. Ini al-muwahidun. Yang kemudian dari sinilah Allah akan menurunkan taufiknya, bimbingannya untuk orang itu tepat, benar di dalam beribadah dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tauhid ini sudah gagal dia memahaminya dengan benar dan tepat, ketika dia sudah tidak berhasil memahami tauhid sesuai dengan porsi yang telah Allah berikan, maka jaminan taufik dari Allah pun akan hilang. Dia akan keliru dan merugi di dalam ibadahnya. Apa bisa Ustaz? Nah, ketika dia jatuh dalam satu kesalahan dalam tauhid, ya, baik kesalahan yang sifatnya nisbi ataupun mutlak, akan menyebabkan dia rugi di dalam Islamnya atau di dalam ibadah dia. Baik ruginya itu bersifat nisbi ataupun mutlak. Misalnya, yang dimaksud dengan kerugian nisbi dan mutlak ini contohnya. Orang sedang sholat. Kemudian di dalam sholatnya dia ria. Atau dia sedang atau melakukan amalan sodakoh. Infak. Tetapi di dalam sodakoh dan infaknya dia tidak ikhlas. Tetapi dia ria. Kira-kira amalan tersebut diterima atau tidak? Tidak diterima. Gagal dalam ibadah tersebut. Walaupun kalau dia saum kemudian dia ikhlas di dalam saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan sebuah kesalahan yang dikenal dengan nama syirik asghar. Ini kesalahan nisbi di dalam perkara tauhid yang bisa melahirkan kerugian nisbi pada satu jenis tertentu dari sekian ibadah. Tetapi bisa kesalahan itu atau kerugian itu bersifat mutlak apabila kesalahannya mutlak. Misalkan, dia melakukan kesyirikan syirik akbar. Beristirahat kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Memanggil-manggil selain Allah, memohon keselamatan. Dan seterusnya daripada kesirikan-kesirikan, maka ini akan menggugurkan Islam dia, menggugurkan ibadah dia secara menyeluruh. Sholat dia akan gugur. Saum dia akan gugur. Dakwah dia akan gugur. Jihad dia pun akan tertolak. Tidak satupun yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ketika dia berdakwah, ikhlas. Walaupun ketika dia sholat, ikhlas kepada Allah. Tidak menginginkan sesuatu apapun dari perkara dunia. Tetapi ketika dia melakukan syirik akbar, maka gugurlah semua amalan ibadah dia. Ini yang dinamakan dengan kesalahan mutlak dan kerugian mutlak. Bisa dibedakan antara dua jenis ini? Lah, perkara tauhid ini sangat menentukan. Sangat menentukan kepada keberhasilan seorang hamba dalam seluruh aspek agama dia. Barakallahu fikum. Atas dasar itu, mari kita akan bahas beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah yang menunjukkan tentang apa ya uh, Mahdi tentang tentang tauhid tentang ini ahsan pentingnya tauhid barakallahu fi nah tentang apa ana ulangi pentingnya tauhid dan bahwasanya tauhid itu menduduki puncak tertinggi di dalam Islam ini inti daripada mukaddimah. Qala al-muallif rahimahullah wa qaulullah ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini dalil pertama dan ayat pertama di dalam kitab tauhid 6 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Maknanya secara bahasa adalah tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Coba perhatikan ayat ini. Kalau sudah ini dihapus saja ya. Zubair dihapuskan min fadli. Ayo. Sudah sampai titik darah penghabisan ini. Nah. Baik, ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya singkat yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini dan ini adalah terakhir sebelum memasuki waktu buhur adalah kalimat budun. Nah, Barakallahu fikum. Kalimat budun. asal katanya Secara makna tadi apa? Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, kalimat liya'budun terdiri dari kalimat yang pertama lam. Ini lamnya. Nah, kemudian fi'il mudhari ya'buduna ya'buduna Nah, kemudian yang ketiga adanya domir ni ini domirnya ya Maknanya agar mereka beribadah kepadaku. Ini bermakna agar mereka beribadah ya kepadaku. Nah, saya antum ya Tiga kalimat ini. Lam, kemudian fi'il ya budul kemudian domir. Saya antum ya Nah, Kemudian kenapa kok di sini pakai kasroh? Antum lihat di dalam Al-Quran pakai kasroh, padahal dalam ilmu nahu nggak boleh fiil itu ada kasrohnya. Ya, kasroh itu min isil asma, kekhususan bagi kata benda. Ya kok bisa di sini ada kasrohnya? Ya buduni. Nah, perlu diketahui bahwa kalimat ya budun ini asalnya bangunan asalnya ini. Ketika masuk lam, maka dihapuskan apa? Nun. Loko kok enak main hapus begitu, Zat? Nah, iya. Karena inilah kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, perlu belajar ini. Perlu untuk ikhwan belajar nahu. Nah, jadi mestinya al itu sampai jam 4 sore. Nah, iya. Barakallahu fikum. Mestinya. Nah. Barakallahu fikum dihapuslah nun. Kemudian menjadi ya budu ni. Paham ya kawan? Nah. Kemudian dikarenakan susunan ayat Al-Quran ini terdapat di dalam surat Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun karena susunan bahasa Al-Quran yang seperti ini dihapuskanlah ya ini bomir sehingga tersisa apa? nun dalam bahasa Arab dinamakan nun wiqayah nun yang ada kasrahnya ini tadi inilah kemudian menjadi seperti ini ya budu ni jadi kalau tanya nun ini nunnya apa nun yang di sini bukan nun ini Haimdun nun ini kemana nun ini terhapus karena ada apa karena adanya lam lah kok enak lam bisa ngapus-ngapus? Nah, kok bisa sih lam terus ngapus-ngapus seenaknya? Nah ini, dalam pelajaran kawaid bahasa Arab harus dipelajari agar kita mengenal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Inilah asal kata kalimat ya'budun. Nah, atau liya'buduni. Nah, kemudian barakallahu fikum <clears throat> Kalimat ya'budun setiap kita mendapatkan kalimat ya'budun di dalam Al-Qur'an maknanya adalah wahidun. Nah, kalau ada kalimat ubudu di dalam Al-Qur'an maknanya adalah wahidu. Nah, Nah, setiap ada kalimat ubudu, maknanya adalah wahidu. Penjelasan ini adalah penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ma min mawdhi'in fil Qur'ani ubudu illa wa ma'nahu wahidu. Tidaklah ada suatu kalimat di dalam Al-Qur'an ubudu kecuali maknanya adalah wahidu. Nah, paham ya, jadi ada setiap ada kalimat perintah ibadah yang dimaksud adalah tauhid. Penjelasan siapa itu? Penjelasan Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Zubair, sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Ibnu Abbas itu siapa? Ja'far. Ahsanta yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah ajarkan kepada dia ilmu ta'wil yaitu ilmu tafsir. Nah, ini yang menyatakan ini yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga penting melihat dan menengok penafsiran para sahabat itu sangat penting. Ya, Sangat penting sekali untuk kita kembali kepada mereka. Nah, jangan dikarenakan kita sudah bisa atau belajar bahasa Arab, kemudian kita nggak mau nengok ke mereka. Jangan. Buku tafsir sudah tersedia. Kalau mau membahas tentang ayat-ayat Al-Quran, kembalikan kepada tafsir. Kembalikan kepada tafsir. Ibnu Katsir itu jauh lebih pandai daripada yang terpandai di antara kita di zaman ini. Tetapi beliau toh tetap di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran menulis sebuah kitab namanya Tafsirul Quranil Azim. Nah, Al tabari rahimahullah salah satu a'immatul lughah Al-Arabiyah, salah satu imam dalam bidang bahasa, Al-Imam Ibnu Jarir Al tabari Toh ternyata tafsir Al tabari itu dipenuhi dengan asar dari para sahabat dan tabi'in di dalam menjelaskan ma'anil Quran. Atas dasar itu, sangatlah penting bagi kita semuanya untuk kita merujuk di dalam membahas ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya kepada apa yang telah ditentukan oleh para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim jami'an. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Abbas nggak perlu belajar kayak tadi wahadayu wahidu tauhidan nggak perlu belajar. Nggak perlu belajar Ibnu Abbas kenapa ini kok dihapuskan nggak perlu. Awang sudah bahasanya mereka, Al-Quran diturunkan dengan bahasanya mereka. Nah, lagi-lagi Ibnu Abbas didoakan oleh siapa? Rasul, bukan didoakan oleh Ustaz. Rasul yang mendoakan. Ya, ini barakallahu fikum. Jadi uh, penting sekali untuk kita mengenal siapa diri kita dan mengenal siapa itu para ulama. Barakallahu fikum uh, ini penjelasan uh, tentang kalimat atau ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa dan masih ada beberapa penjelasan yang lainnya berkaitan dengan ayat tersebut sebelum memasuki ayat yang kedua. Nah, uh, sampai di sini ada yang perlu disampaikan?